kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca syarah arba'in karya sesaat Atsatsri hafizallahu taala wa faqahu eh, ada catatan atau faedah untuk halaman 123 tentang masalah amarah Tirmidzi wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni adama Amarah itu adalah bara api di hati manusia. Tidakkah engkau melihat humorta ilah humrati ainihi memerahnya dua matanya wantifahi audajihi dan menggelembungnya pembuluh-pembuluh darahnya itu pembuluh darah yang ada sekitar leher di, di Tufatul Ahwadi Sarah Jami' Tirmidhi disebutkan mengutip eh, dari An-Nihayah fi Gharibil Hadis, Audat adalah pembuluh darah yang mengelilingi leher. Faman ahasa bi syai'in min dalika, siapa yang merasakan salah satu atau sedikit eh, tanda-tanda marah artinya dia menjumpai nampaknya mengetahui dalam batinnya ada satu bagian dari marah maka falyal sok bil ardi maka adalah dia tempelkan di kepalanya di tanah falyal sok ini tasrifnya mengikuti alima alamu i'lam berarti ilsak yalsak Berarti lasika yalsaku fal yalsak bil arti maka adalah dia tempelkan badannya di tanah hatta yaskuna ghadabuhu adalah dia tempelkan ke tanah adalah dia tempelkan badannya ke tanah sehingga marahnya menjadi tenang Nabi perintahkan demikian limafi karena dalam tindakan ini terdapat merendah sikap merendah anil dan tidak meninggi dan ini nempelkan badan ke tanah ini tizkar adalah bentuk mengingatkan bahasanya orang yang asal muasalnya dari tanah yaitu manusia la yastahiqu ayatakabbara ini tidak layak untuk menyombongkan diri dengan marah-marah Ya, maka di Tufatul Ahwadi dijelaskan bahasanya nempelkan menempel di tanah ya betul-betul nempel di tanah. Dan itu adalah bentuk nasihat terhadap diri sendiri diingatkan kamu ini berasal dari tanah. Ya, dan dan tanah itu ya tanah itu kalem rendah dan tidak uh, membanggakan diri dan menyombongkan diri. Itu penjelasan tambahan yang ingin dibacakan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan bahasan uh, hadis wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas di hadis yang ke-19 disampaikan oleh pensarah hafizallahu taala dan tersisa di sini satu pembahasan yaitu bahasanya sabda Nabi jika meminta mintalah pada Allah maka kalimat ini yak tadi menunjukkan at-tarhiba motivasi ya fi ayyakuna su'alu permintaan itu ke, ditujukan kepada Allah akan tetapi perintah di sini apakah bisa dipahami larangan meminta kepada selain Allah Jalla wa ala Nakul maka kami katakan hadis tidaklah menunjukkan wajibnya menunggalkan Allah dalam permintaan dalam hal-hal yang mampu diwujudkan oleh manusia. Karena ulama ketika menjelaskan potongan hadis ini berselisih terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama jika engkau meminta sesuatu yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, mintalah hanya kepada Allah. Maka tafsiran ini yakni bermakna larangan meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Pendapat yang penjelasan yang kedua, hal yang dimintakan itu umum mencakup semua hal. Baik itu satu hal yang mampu diwujudkan oleh salah satu makhluk atau tidak mampu. Wahadal kaulu dan penjelasan yang kedua ini adharu lebih kuat karena kata kerja jika dibuang kaitannya atau maf'ulnya dan dia dalam konteks syarat maka itu menunjukkan umum sehingga maknanya mintalah kepada Allah dalam perkara yang ada seorang makhluk yang mampu mewujudkannya dan minta kepada Allah ini dalam rangka dalam dengan status anjuran dan bukan kewajiban. Wa idasta'anta fasta'in billahi. Ya, ini artinya jika dan yang dimaksud dengan al-aun ini bantuan adalah at-ta'yid, peneguhan wan nasr dan kemenangan. Nasr itu menang kelahi, menang perang, maka menolong supaya menang itu nasr. Dan untuk kalimat ini dikatakan atau dijelaskan semisal apa yang kami sampaikan sebelumnya itu ada dua pendapat. Wal adhar dan pendapat yang paling kuat meminta atau mengharap pertolongan di sini bersifat umum sehingga perintah di sini adalah dalam bentuk anjuran dan penegasan dan bukan pembatasan. Dan semisal itu firman Allah Azza wa Jalla wa iyyaka nasta'in. Hmm, itu yang yang betul menurut eh, yang benar menurut sesaat tadi maknanya adalah sebagaimana al kaluthani Dan dalil hal ini bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasa yang diantara bentuk diantara bentuk sedekah adalah menolong orang yang punya hajat yang kesusahan. Kemudian wa'lam yang dimaksud dengan wa'lam adalah menegaskan ma ba'da hada ya, menegaskan apa yang setelah ini watashdid fihi Dan ada penegasan di sini, atau penguatan di sini. Ini tajdid itu temannya takkit ya. Menegaskan setelah ini dan menegaskannya karena didahului dengan eh, kata perintah ketahuilah. dan ketailah itu e, mengandung makna yakin maka wahada tadi kata-kata i'lam itu menunjukkan bahasa seorang hamba dituntut untuk me, untuk tegas menegaskan apa yang akan disampaikan dan tidak cukup semata-mata sangkaan maka ketailah dan yakinlah bahasanya umat manusia saat yang kumpul Umat di sini bukan hanya umat ijabah, namun umat dakwah seluruhnya. Umat ijabah definisinya adalah semua orang yang masuk dalam agama Islam. Sedangkan umat dakwah adalah semua orang yang diseru untuk masuk ke dalam ajam, ke, ke dalam Islam, baik dia muslim ataupun non muslim. Awistamaat seandainya semua manusia, ya, karena umat ijabah ya bisa diterjemahkan semua manusia bersepakat untuk memberikan manfaat bagimu dengan satu hal mereka tidaklah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu hal yang telah Allah takdirkan akan menjadi keberuntungan bagimu maka ini menunjukkan beberapa poin yang pertama yang memberi manfaat dan yang mencegah bahaya yang hakiki atau manfaat dan bahaya yang hakiki ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla qad qaddara telah mentakdirkan semua hal ya, bima fiha termasuk antaranya adalah hal yang uh, yang menguntungkan makhluk dan yang membahayakannya dan bahasanya tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah al-battata sama sekali. Yang ketiga, diperbolehkan menisbatkan manfaat dan bahaya kepada makhluk. fa innahu qal. Karena Nabi mengatakan, Lam yanfa'uka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Namun, makhluk memberi manfaat atau menimpakan bahaya itu bersyarat jika Allah kehendaki dan Allah takdirkan, Allah ciptakan dan Allah ketahui. Maka hal ini menjadikan seorang itu yakin bahasanya segala sesuatu itu dengan kodok dan kodar Allah. Dan dalil hal ini adalah sejumlah nas di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ma asaba min musibatin semua musibah yang terjadi di buka bumi atau pada diri kalian seluruhnya itu fi kitab sudah ada dalam catatan yaitu lahil mahfud sebelum kami menciptakannya. Inna dalika 'ala Allah yasir, senya hal itu adalah mudah bagi Allah. Dan firman Allah Subhanahu, "Kullu yusibana ila ma kataballahu lana." Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah takdirkan untuk kami, dialah pelindung kami. Dan nas-nas yang lainnya yang menunjukkan bahasanya takdir Allah itu umum, cakupannya adalah semua dan ini menjadikan seorang hamba menunjukkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla Falyalam dan dia yakin bahasanya manfaat dan bahaya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dalam hadis ini terdapat terhib motivasi agar seorang antusias berdoa kepada Allah Jalla wa ala di semua waktu. Kemudian hadis ini dalil bahasanya berbagai perkara yang manusia berkeyakinan ada padanya manfaat dan bahaya dan perkara tersebut tidaklah tergolong sebab syar'i bukan juga sebab kodari ya, sebab kodari disebut oleh sesaat dengan sebutan sebab khalqi tobi'i tobi'i artinya alami khalqi artinya ya penciptaan maka hal yang memberi manfaat dan bahaya namun tidak tergolong sebab syar'i tidak pula sebab alami maka tidak boleh diyakini adanya manfaat padanya atau adanya bahaya padanya maka yang boleh diyakini bisa menjadi sebab manfaat dan bahaya adalah sesuatu yang real menjadi sebab baik sebabnya adalah sebab syar'i atau sebab kodari Maka dari sini siapa yang meyakini pada manusia meskipun dia nabi atau wali atau orang saleh bahasanya dia bisa memberikan manfaat dan bahaya dalam perkara yang sebenarnya tidak menjadi kemampuannya maka dia salah dalam keyakinannya ini. Maka dari sini tidak boleh doa ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Qala Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala berfirman, katakanlah apa pendapatmu tentang berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah menginginkan bahaya untukku, apakah berhala itu bisa menghilangkan bahayanya Allah? Atau Allah menginginkan padaku untuk mendapatkan kasih sayang dan kebaikan? Apakah berhala-berhala tersebut bisa menahan kasih sayang Allah? Kul hasbi Allah. Katakanlah Allah lah yang cukup bagiku. Alayya mutawakilun. Hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal akal maknanya ya, semua yang terjadi di dunia maka itu sudah ditakdirkan. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman Ma'asobah musibatin semua musibah yang terjadi di muka bumi tidak pula di, pada dirimu kecuali semuanya sudah ada dalam catatan sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir itu mudah bagi Allah, itu remeh bagi Allah. Kemudian sabda Nabi di redaksi yang kedua dari hadis ini, kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang. Yang dimaksud dengan memperkenalkan diri kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala ketika kondisi lapang dan dalam kondisi e, mudahnya segala urusan. Dan yang dimaksud dengan lapang mencakup sehat. Dia punya duit banyak alias kaya, kemudian terbebasnya pikiran dari hal-hal yang menyibukkan ila ghair dalika dan yang lainnya yang merupakan kondisi-kondisi senang niscaya Allah akan mengenalmu ketika susah artinya Allah akan membantumu menolongmu saat susah dan tentang rohak dan syidah Ya, rokok dan sida itu akan jelas bagi Anda manakala dibandingkan dengan kondisi tambang. Ketika al-hablu ketika tambang itu diikat maka dia syadi dan kawiyan, kuat dan kuat. Dia kuat namun uh, hunaka alaihi na'udhiq. Namun ada unsur sempit. Untuk tambangnya itu sendiri sempit. Lain hanya jika engkau lepas tambang, maka dia akan layinan sahlan, lembek dan mudah. Kemudian dalam hadis ini dalil bolehnya menggunakan satu kosakata padahal yang diinginkan adalah salah satu konsekuensinya. Eh, karena Nabi mengatakan ya rifka fisida. Allah akan mengenalimu ketika engkau susah. Kalau sekedar Allah mengenali hamba, maka kenalnya Allah dengan keadaan hamba itu selalu baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah. Demikian juga ya Allah itu mengenal seluruh makhluknya. Akan tetapi yang diinginkan dengan kata-kata ya'rifka di sini bukan mengenal, namun konsekuensi kenal, yaitu menolong, membela, menguatkan, menjaga, dan yang lain. Dan hadis ini jadikan dalil bolehnya menggunakan kata-kata mengenal untuk Allah Azza wa Jalla dan uh, kosakata atau istilah yang digunakan untuk Allah Azza wa Jalla itu ada tiga macam. Yang pertama adalah kata kerja. Contohnya ya'rifka. Allah mengenalmu. Karena ini kata kerja. Alat namun diingat bahasanya ini bukanlah kata kerja menikah kata kerja namun kata kerja yang ditafsirkan dengan dengan pengertian yang sempit yaitu menjaga, menguatkan, menolong dan semacam itu. Kemudian yang kedua sifat tadi ya'rif sifatnya jadi ma'rifat. Nah kalau ma'rifat maka Allah tidaklah disifati dengan ma'rifat. Wadali keadaan tersebut kan tidak terdapat dalil bahasanya Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat semacam ini. Realita bahasanya kata kerja dinasabkan kepada Allah tidaklah bermakna bolehnya menetapkan sifat untuk Allah. Walidalika oleh karena itu ditetapkan bagi Allah sebagian di perbuatan semacam membenci, Maka sebagian kata kerja bisa diberikan kepada Allah, contohnya yakrohu, namun tidak boleh melabeli Allah dengan karihun. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang dinasabkan pada Allah Azza wa Jalla sebagai nama, contohnya nama Al-Alim, Eh, wa ma warada fi syar'i minal asma dan nama-nama atau isim-isim yang ada dalam syariat. Maka wajib dinasabkan pada Allah Azza wa Jalla dan boleh bagi kita untuk mengambil darinya kata kerja dan mengambil darinya sifat. Lain hanya dengan sifat, maka boleh bagi kita untuk mengambil darinya kata kerja, namun tidak boleh bagi kita mengambil darinya nama atau isim Lantas isim tersebut ditetapkan bagi Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita lihat hadisnya, ya arifka itu cuma bentuk kata kerja. Kalau bentuk makrifat, atau kemudian bentuk fa'il, arif itu tidak tidak ada. Wa min huna dari sini tidaklah dinamai Allah tidaklah dinamai dengan nama arif karena dua alasan. Yang pertama tidak validnya penamaan Allah Jalla Ala dengan nama ini Arif. Kemudian yang kedua makrifat adalah bagian dari ilmu. Maka menetapkan dengan ilmu lebih sempurna dan cukup sehingga tidak perlu menetapkan makrifat. Karena Kala ta'ifatun sejumlah ulama mengatakan ma'rifat adalah menangkap sesuatu dari sebagian sisinya. Lain hanya dengan ilmu maka dia menangkap satu objek dari semua sisinya. Oleh karena itu boleh menggunakan kosakata ilmu dan bukan kosakata ma'rifat fi haqqillah azza wa jalla untuk Allah azza wa jalla. Wakala akhorun sedangkan yang lain ulama yang lain mengatakan bahasanya makrifat itu berkonsekuensi didahului ketidaktahuan. Dalam bahasa Arab yang namanya makrifat itu harus tidak tahu terlebih dahulu. Sehingga dan ini tentu tidak cocok diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kalau dulu tidak tahu, setelah itu jadi tahu, nah, namanya makrifat. Ya, wal maksudu intinya bahasanya hadis ini padanya terdapat isyarat kecurangan eh, motivasi untuk menambah pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla dalam keadaan senang dengan tujuan agar Allah mengenali hamba tersebut ketika dia susah. Kemudian dalam isi hadis ini Siapa yang bermaksud melakukan satu hal, perkara dunia dengan perkara ibadah, biasa di mana dia bermaksud agar Allah mudahkan untuknya urusan dunianya, disebabkan amal tersebut, maka dia tidak memikul dosa karenanya. Wadali keadaan hal tersebut karena manusia dalam masalah ini sebagaimana keterangan lewat ada tiga kategori. Yang pertama, siapa yang berniat dengan amalnya Allah dan kampung akhirat, maka dia adalah orang yang diberi pahala dan diberi ganjaran dan orang yang bertauhid. Yang kedua orang yang melakukan amal dari amal akhirat karena Allah dalam rangka dia mendapatkan dunia. Fahad alaisa maka dia tidaklah memikul dosa sedikit pun. Dia tidaklah memiliki ganjaran sedikit pun karena dia tidak meniatkannya. Adapun orang yang meniatkannya, maka dia mendapatkan dua pahala sekaligus perkara dunia dan perkara akhirat. Kemudian macam yang ketiga siapa yang berniat dengan amalnya dunia langsung dunia dan tidak berniat kalau itu karena Allah dalam rangka mendapatkan dunia maka ini berbeda dengan perbedaan jenis amal. Maka jika jenis amal itu adalah amal yang kekhasan ibadah semacam sholat maka pada saat itu maka pelakunya pada saat itu yakunu ma'zuran. Ini. Ini dilarang untuk masuk ini, masuk ke masjid dalam artian tempat kemusyrikan. Iya, uh, wa in kana al-amalu namun jika Amal yang dimaksudkan itu bukanlah la yatamahatu tidak khusus berupa ibadah. Maka seorang itu tidaklah mendapatkan pahala karenanya karena dia tidak punya niat untuk cari pahala, tidak pula dosa atasnya. Atau saya ulangi wa al amal dan jika amal itu bukanlah amal rutin uh, ya la tamahatu tidaklah terjaring murni murni ayakuna ibadah ya. Ya, maka ada amal-amal ibadah sosial tidak murni ritual ibadah maka seorang tidak mendapatkan pahala karena dia tidak bermaksud dapat pahala dan tidak pula atasnya dosa karena hal tersebut bukanlah satu hal yang murni, nilainya adalah kurbah dan ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah. Kemudian sabda Nabi dalam hadis, ketahuilah bahasanya apa meleset darimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Ma'akhtu'aka artinya apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpamu, maka dia tidak akan menimpamu betapapun engkau berusaha untuk uh, mama badal tak engkau betapapun eh, yang telah eh, sebab usaha yang telah engkau korbankan. Kemudian ada sini dalil wajibnya mengimani kotor dan kodar, pasrah dengannya dan tidak tahas soal asyain dunia dan tidak ada e, perasaan menyesal karena satu perkara karena satu hal yang bersifat dunia jika seorang itu tidaklah melakukan idza ala syai'in min dunya idza idza badal ketika seorang itu telah mengorbankan berbagai macam usaha Jadi maka tidak ada alasan untuk sedih dan kecewa karena tidak terwujud dunia yang diharapkan. Ya namun dia tidak dosa dengan syarat orang itu telah mengorbankan usaha-usahanya. Kemudian fihi isi hadis ini ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua musibah yang terjadi Iya, maka itu karena izin Allah dan siapa yang beriman pada Allah Allah akan tunjuki uh, hatinya maka siapa yang beriman pada Allah artinya dengan takdirnya Allah akan berikan petunjuk untuk hatinya karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah arido ba'dal qadha jiwa yang ridha setelah terjadi musibah dan ketahuilah bahasa orang yang beriman itu mendapatkan kebaikan dengan biqada ilahi dengan takdir Allah walau kana hadzal qada seandainya qada ini adalah mimma walau kana hadzal qada meskipun eh, atau wa minal ma'nus yang maksud mendapatkan kebaikan dengan takdir Allah walau kana hadzal qada meskipun takdir Allah itu mimma yakrahu mimma yakrahu satu hal yang tidak disukai Oleh karena itu terdapat dalam hadis Sungguh sifat orang beriman itu menakjubkan, semua keadaannya itu baik dan itu tidaklah terjadi pada siapapun kecuali untuk orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan bersyukur, itulah yang lebih baik baginya dan jika dia tertimpa madarat dia bersabar, itulah yang baik untuknya. Dan di sini dalil bahasanya kemenangan bersama kesabaran, isinya adalah motivasi untuk bersabar dan boleh jadi ini sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan boleh jadi sabar untuk menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Tidak dilakukan biasanya sabar bagian dari amal soleh yang besar pahalanya dan pahalanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, hanyalah mendapatkan, hanyalah orang-orang yang eh, eh, orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan pahala mereka tanpa hitungan. Dan firman Allah Ta'ala berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman Itulah orang-orang jika mereka tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah untuk mereka selawat dari Allah dan rezeki serta kasih sayang. Wa ulaika humul muflihun dan muhtadun dan hanyalah mereka orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah. Uh, kemudian kauluhu eh, an-nasru ma'as sabri yakni artinya siapa yang senantiasa bersabar maka Allah taala akan menolongnya. Dalil hadisnya adalah firman Allah Subhanahu wallahu ma'as sabirin Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa anal faraja kabar gembira itu bersama kesusahan. Yang dimaksud dengan faraj adalah asaah kelapangan. Wal karab wal karbu yuradu yang dimaksud dengan Eh, mal karbi kardala adik kesempitan. Oleh karena itu jika visatah, satah itu lantai atas, loteng, itu sukuk ada eh, apa? Ada belahan, artinya corcorannya itu tidak rapat, maka dikatakan infarja satah artinya dijumpai padanya sisi longgar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, hatta sehingga idastai asa rusulu para rasul putus asa dan menyangka, anam kat kudibu, bahasanya mereka itu telah dibohongi, datanglah pertolongan kami. Wa qawlu ta'ala hatta yakula rasul, sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapatkah pertolongan Allah, Allah ingatlah, inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Dan firman Allah Jalla wa ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang bersama kesulitan itu ada kemudahan dan bersama kesulitan itu ada kemudahan yang dimaksud dengan bersama adalah setelah. Disebut bersama menunjukkan dekatnya. Dan telah disebutkan kemudian di akhir eh, salah satu redaksi hadis ini dan yang diinginkan adalah yang dimaksud dengan al-yusr adalah kemudahan perkara. Yang dimaksud dengan kesulitan adalah asyidah kesusahan dan kesempitan serta al-haraj. Ya, kesempitan. Dan di antara hikmah mengkaitkan sabar dengan kemenangan dan mengkaitkan kemudahan dengan kesulitan adalah mengkaitkan hati kepada Allah Jalla Azza wa Jalla. Biasa di mana ketika ya Isa dia putus asa, hamba ini putus asa, wadokot atorik dan jalan terasa sempit di hadapannya, maka dia pun berdoa kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang bertawakal takwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan Allah akan berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka dan barang siapa yang tawakal pada Allah, maka dia Allah pasti akan mencukupinya. Dan siapa yang tawakal pada Allah artinya pasrah urusan kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa kepadanya dan merengek-rengek di hadapannya. Fawa hasbu artinya fawa kafihi. Walihat itu seorang hamba sepatutnya hatinya itu terasa terbelah berkeping-keping di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tunduk dan anggota badannya itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaknya memperbanyak dan rajin berdoa kepadanya. Nas'alallah azza wa jalla. Kami mohon pada Allah azza wa jalla kemudian taufik kepada kami semua, kita semua untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kemudian hadis yang ke-20 Kalau al-musannif rahimallahu taala dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara perkataan Nabi terdahulu yang dijumpai oleh yang masih dijumpai oleh banyak orang adalah jika engkau tidak malu berbuatlah sesuka hatimu diatkan oleh Al-Bukhari. Badr itu nisbat kepada daerah Badar. Wa illa fa inna Abu Mas'ud Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ini tidaklah ikut perang Badar. Ya, maka kalau kita jumpai nama sahabat Dada Al-Badri, semuanya adalah veteran perang Badar kecuali ini. Abu Mas'ud Al-Badri. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menisbatkan seseorang kepada negeri yang dia tinggal di sana. Ini, ya, tinggal di sana atau yuhawiru fihi atau yujawiru fihi atau dia bertetangga dengan negeri tersebut. Inna Inna mimma atakan nasu inna adat nasab taukid menasabkan mubtada merafakkan khubha. Atakan nasu jadat dan bergantikan dengan kata kalimat berita yang dibuang. Dan isim eh, isim inna isim innanya adalah kalimat di dalam tastahi Ka'annahu nahukah seakan-akan Nabi mengatakan sang Nabi tersebut mengatakan perkataan kalian jika kalian tidak malu maka berbuatlah apa yang kau sukai. Ina kaulahum sunya perkataan mereka jika tidak mereka tidak punya rasa malu maka berbuat apa yang sesukamu. itu adalah mimma atau nasu itu merupakan Eh, perkataan-perkataan kenabian terdahulu yang dijumpai oleh masyarakat. Mimma ada min adat ini adalah adat yang menunjukkan arti tabait sebagian. Artinya anak hunaka ada sejumlah hal yang diwariskan oleh masyarakat dan ini asalnya perkataan kenabian terdahulu. Maka dalam hadis ini sehingga di sini terdapat dalil bahasanya ada sejumlah hal yang dinukil dari syariat para nabi terdahulu. Dan itu layak tasu tidaklah khusus dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ini cuma salah satu saja. Adapun perkataan-perkataan yang lainnya ada ya, perkataan-perkataannya yang lainnya ada kan ini bukan satu-satunya perkataan nabi terdahulu yang masih tersisa. layak tasu tidak khusus dengan dari bima fi fi hadal hadis. Tidak khusus dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Uh, eh, hadisnya dijadikan dalil bahasanya syariat umat sebelum kita yaitu para nabi sebelum kita teranggap syariat kita dan tepatnya syariat sebelum kita itu ala kismain ada dua macam Macam yang pertama, ada yang diungin melalui perantara umat terdahulu. Maka semacam ini tidak bisa jadi hujah. Dan tidak sah dibangun hukum syari apapun darinya. Karena tidak ada, pada kita yakin, ke, eh, ada mitikot karena tidak ada kepercayaan dengan para penukil. Para pembawa riwayat. Kemudian yang kedua, apa yang dinukil dengan perantaran syariat kita karena dijumpai di Al-Quran atau hadis maka ini ada uh, tiga rincian lebih lanjut. Pertama ya mawaradat syariatu Nabi Nasrihi. Terdapat syariat kita yang menghapusnya. Maka semacam tidak bisa dijadikan hujah. Di antara contoh-contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkala, Aku diberi lima hal diantaranya jilat dan bagiku harta rampasan pang yang tidak halal bagi satupun nabi sebelumku. Yang kedua terdapat dalam syariat kita persetujuan terhadapnya dan penetapan hukum yang sama dengan hukum syariat para nabi terdahulu. Maka dalam kondisi ini teranggap hujah dan teranggap dalil yang bisa digunakan untuk beramal. Wamin amsilati dzalika di antara contohnya adalah firman Allah taala wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian makan dan minum sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'alakum tatakun supaya kalian bertakwa. Maka di sini mahalus syahidnya kama kutiba ala ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Kemudian macam yang ketiga apa yang dinukil syariat kita dan tidak dijelaskan kalau itu mansuh dan tidak terdapat dalam syariat kita yang semacam itu. Wahina itu pada saat itu maka sah kita bekerja dengannya tidak. Ini satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Ini pendapat yang dinasabkan sebagai pendapat Mamalik, Ahmad dan Abu Hanifah tiga madhabnya menyelisihi versi Abu Hanifah dan eh, Abu Hanifah dan Syafi'i. Jadi perkataan sahabat yang kita jumpai di Al-Quran itu bisa jadi syariat. Menimbang itu ada pendapat jumhur ulama, pendapat Malik Ahmad. Ya, Malik dan Ahmad di samping zaman. Pendapat yang kedua di antara perkataan kenabian terdahulu. Yang dimaksud dengan kenabian terdahulu adalah syariat umat terdahulu. Dan hal yang terkandung dalam hadis ini telah terdapat kesepakatan itu satu hal yang dibolehkan dilakukan eh, waqa'a al-ittifaq 'alaiha ya, ya, wakaan eh, saya ulangi wakaan nahadil jumlah tasakan kalimat yang disebutkan di hadis ini eh, qad waqa'a al ittifaq 'alaiha telah disepakati oleh para syariat-syariat terdahulu bacanya bacanya adalah al ittifaq ya, atau Nubuatil ula. yang dimaksudkan oleh Nabi adalah syariat umat terdahulu. Seakan-akan kalimat ini yang disebutkan dalam hadis ini yaitu itifak disepakati di antara syariat umat-umat terdahulu. Maka dia bukan hanya dan Nabi ceritakan dengan eh, dengan kesan Nabi setujui. Maka kalimat ini di dalam tastahi fasna masikta itu menjadi syariat ada syariat semua rasul. Jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang kau mau. Kalimat ini mengandung sejumlah kemungkinan makna. Yang pertama statusnya adalah ala jihadil khobar. Hanya sekedar uh, kalimat berita. Seakan-akan mengatakan jika seorang itu tidak malu, maka dia akan melakukan apa yang perbuatan apapun yang dia mau. Sehingga seakan-akan sabda Nabi Fasna Masikta ini adalah uh, seakan-akan anahu ala jatidam itu dalam bentuk menjela. Maka kemungkinan yang pertama ini berkenaan dengan pelaku. Kemudian kemungkinan uh, makna yang kedua ini adalah panduan dalam bersikap. Bahasa yang dimaksudkan dengan kalimat adalah hal yang berkenaan dengan perbuatan. Seakan-akan ka'anahu qal seakan-akan Nabi mengatakan jika di dalam yakun al-fi'lu jika perbuatan yang engkau lakukan itu bukanlah perbuatan yang bisa menyebabkan rasa malu fa'akdim alaihi silahkan lakukan karena perbuatan tersebut bukan sasaran dan penyebab timbulnya rasa malu. Maka eh, kalau pakai penjelasan yang kedua ini apa para eh, ini adalah parameter apa yang boleh dilakukan di ruang-ruang publik dan yang tidak. Kalau sesuatu itu bikin malu jika dilakukan di ruang-ruang publik, ya jangan lakukan. Itu tidak boleh dilakukan. Dan jika orang tidak malu melakukannya di di ruang publik di depan uh, dilihat kawan-kawannya guru-guru ngajinya dan seterusnya dia tidak malu ya berarti itu satu hal yang boleh uh, dilakukan kemudian kemungkinan makna yang ketiga atau sebelumnya di uh, di antara makna atau makna yang kemungkinan makna yang lebih saya cenderungi itu adalah kemungkinan makna yang kedua. Sehingga ini pedoman. E, pedoman apa hal-hal yang boleh dilakukan di ruang-ruang publik. E. Maka misalnya de, ini sehingga makna yang kedua ini jadi alat untuk menjawab semacam pertanyaan. Eh, Eh, eh, boleh tidak hamba eh, mencium istri di di ruang-ruang publik dilihat oleh banyak orang. Ya, dilihat oleh banyak orang. Maka jawabannya mengacu pada kalimat ini dalam tastahi fasna masyikta. Maka dilihat. Ya. Kalau hal itu tersebut dilakukan dan dilihat oleh banyak orang, bahkan sebagiannya adalah orang-orang yang kita hormati, kita tidak malu, ya maka silakan dilakukan. Tapi kalau oh malu, ya maka kalau demikian ya berarti jangan. Kemungkinan makna yang ketiga, ayukal, ya adalah dikatakan jika manusia itu tidak malu, maka silakan dia melakukan apa yang dia mau sehingga perintah di sini adalah bentuk, maknanya adalah tahdid ancaman. Dan di antara contoh perintah yang maknanya adalah ancaman firman Allah Subhanahu i'malu masyitum lakukanlah semaumu sehingga Allah Maha melihat apa saja yang kau lakukan demikian juga firman Allah Azza wa Jalla fa'budu ma min duni sembahlah apa saja yang kalian mau dari selain Allah sehingga kalimat fasna ini adalah bentuknya ancaman. adalah ala jadi tahdid ancaman atau salah satu dari uh, tiga kemungkinan makna yang telah lewat dan tidak menutup kemungkinan yang diinginkan oleh syariat adalah semua makna di atas dan ini adalah derivat dari satu kaidah usul fikih lafat mustarak apakah dimaknai dengan seluruh maknanya yang tidak bertentangkan atau hanya boleh dimaknai dengan sebagian maknanya saja tanpa yang lain. Imam Ahmad, Syafi'i dan sejumlah ulama mengatakan redaksi mustarak boleh dimaknai dengan semua e, kemungkinan maknanya jika makna-makna tersebut tidaklah saling meniadakan dan tidak berlawanan. Ya kemudian dalam hadis, kemudian dalam pelajaran dalam hadis, bahasanya malu adalah akhlak yang istimewa. Jadi akhlak yang Nabi memotivasi dan menyemangati umatnya untuk memiliki uh, akhlak ini. Dapat dalam satu seorang Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inal hayaa minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Dan Nabi mengatakan al hayau khairun kulluhu. Rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rasa malu ya layak ila bi khairin tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Maka rasa malu al asal pada asalnya adalah satu hal yang terpuji, satu hal yang disukai. Kecuali jika membuahkan hasil yang berlawanan dengan syariat. Semacam rasa malu mengantarkan seorang untuk jadi penakut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian rasa malu itu ada beberapa macam yang pertama, ya jibillatu. Ya, kodrati. Seorang itu difitrahkan memiliki rasa malu. Yang kedua, diusahakan oleh orangnya. Ya, maka diupayakan, diusahakan. Ini ya, karena dan ini dari uh, dari kesadaran, dari ilmu, dari sebab lingkungan Eh, pergaulan maka nanti akan uh, akan muncul rasa malu yang diusahakan. Sebagaimana rasa malu juga bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama malu kepada Allah Azza wa Jalla. Jika malu, seorang itu malu untuk melakukan satu perbuatan yang Allah tidak suka itu dilakukan. Dan eh, dan meninggalkan kewajiban pada Allah suka jika hal tersebut dilakukan. Karena Allah Azza wa Jalla itu mengetahui segala sesuatu, bahkan Allah mengetahui khainatul ayun, mata-mata yang khianat. Mata yang khianat itu eh, nampaknya menundukkan pandangan padahal sambil lirik-lirik kalau ada kesempatan. Dan apa yang disembunyikan oleh dada yaitu lintasan-lintasan hati. Maka jika seorang itu malu terhadap Robnya, maka dia tidak akan berani melakukan satupun maksiat dan tidak akan meninggalkan satupun kewajiban. Terdapat dalam hadis, malulah kepada Allah dengan betul-betul malu. Istah, eh, istahi minallahi malulah dengan kepada Allah sebagaimana engkau malu dengan orang soleh dari keluarga besarmu. Terdapat dalam hadis dikatakan oleh Tirmidhi Ahmad tentang penjelasan al-haya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah antah ra'sa wa mawa'a. Engkau jaga kepala dan apa yang dimuat oleh kepala. Kepala itu memuat mata, memuat telinga dan seterusnya. Dan kau jaga perut dan apa yang dimuat oleh perut itu makanan-makanan. Adalah mengingat Eh, hendaklah uh, rajin mengingat kematian wal dan kehancuran dan siapa yang menginginkan akhirat dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia maka siapa yang melakukan hal tersebut dia telah memenuhi uh, kewajiban untuk malu kepada Allah dengan betul-betul malu kiat-kiat apa yang bisa menyebabkan seorang punya rasa malu kepada Allah ada banyak kiat diantaranya adalah seorang itu berupaya mengingat-ingat bahasa nikmat-nikmat yang besar yang dia dapatkan adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dan di antara sebab punya rasa mal kepada Allah dalam merasa diwasi oleh Allah. Sang hamba merasa diawasi oleh Allah dan tidak ada satupun dari keadaannya yang tidak diketahui oleh Allah. Dan di antara punya sebab punya rasa malu kepada Allah adalah menyadari bahwa dia akan dihisap tentang amalnya baik yang sedikit ataupun yang banyak. Maka pada saat itu seorang itu malu untuk mencatatkan dalam lembaran amalnya satupun maksiat dan kedoliman. Dan di antara isi hadis ini adalah seorang itu menghadirkan perasaan kalau diawasi oleh Allah Jalla wa'ala padanya. Maka rasa malu adalah satu e, rasa malu kepada Allah adalah akhlak istimewa, akhlak yang bagus. Ini, sepatutnya kita menyebarluaskan di tengah-tengah umat dan kita kita seru anggota-anggota umat ini untuk memiliki sifat ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Allah dibuat untuk engkau merasa malu kepadanya. Kemudian macam masa malu min aksam termasuk klarifikasi rasa malu adalah rasa malu dengan manusia. Dan rasa malu pada manusia itu juga amal sholat yang disyariatkan dan akhlak yang istimewa. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada gadis-gadis pingitan di uh, di kamarnya Maka ringkasnya rasa malu kepada Allah itu membuahkan takwa, rasa malu kepada manusia itu membuahkan terjaganya muruah. Terjaganya nama baik. Ya, kalau sudah ada pertanyaan silahkan dikumpulkan sebentar ya. Eh, apa hukum aborsi bagi wanita muslimah hasil zina dengan eh, pria kafir? Ya, maka kalau, kalau misalnya ya, keluarga malu dan seterusnya dengan hal ini, maka paling bentar bisa kita katakan aborsi dibolehkan di 40 hari yang pertama. Kalau ini masih 40 hari yang pertama, maka sebagaimana pendapat uh, Ba'dul Fuqaha diperbolehkan. Di hadis ke-14 dikatakan memerangi orang murtad diperbolehkan. Untuk orang murtad bukan eh, untuk orang yang murtad itu aslinya bukan diperangi namun mendapatkan hukuman mati. Dan ini bukan boleh namun sebuah keharusan. Namun terdapat dalil dari Al-Quran bahasanya tidak ada paksaan dalam agama. Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam agama adalah tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Namun setelah masuk ya jangan main-main. Apa hukum makanan rapat di kantor yang kita tidak menghadiri rapat tersebut? Namun menerima konsumsi rapat dan diminta menandatangani kertas absensi. Bagaimanakah sikap kita terhadap makanan tersebut? Sikap yang pokok bukan pada makanannya. Namun sikap yang lebih pokok adalah pada absensinya. Ini sikap yang pokok itu pada absensinya. Ya, karena dengan absensi ini kemudian eh, absensi hadir rapat. Kalau masalah kemudian eh, amba, konsumsi konsumsinya itu lebih longgar. Artinya bisa saja orang itu tidak ndak ikut rapat Ini karena ternyata eh, konsumsinya itu berlebih diberikan kepada yang tidak rapat dan tidak masalah. Ini tidak masalah. Diberikan pada misalnya office boy atau apa, kemudian dimakan. Ya. Padahal ini konsumsi rapat, ya tidak apa-apa. Ya, tapi ya, office boy ini jangan kemudian disuruh tanda tangan dia peserta rapat. Gitu loh. Maka yang eh, yang paling pokok adalah dosa penipuan dan kebohongan kalau ada rapat padahal tidak ada rapat. Dan dengan dosa ini kemudian e, berkonsekuensi ada anggaran rapat. Nah, nanti di antara anggaran rapat ada anggaran konsumsi. Ya, boleh jadi ada anggaran yang lainnya. Ini, boleh jadi angga, ada anggaran yang lainnya. Nah, ini yang e, yang bermasalah besar itu di sini. Ada pohon makanannya. Ya, maka boleh saja orang itu tidak rapat dan dia ikut makan. Yang penting nggak tanda tangan. Ini karena e, konsumsi rapat berlebih atau sebagian peserta rapat puasa. Misalnya ini tidak di bulan Ramadan, ini, kemudian dikasihkan ke yang lain. Atau ini, dia lagi diet nah, sehingga tidak dimakan, kasihkan orang. Atau nah, lagi nggak mood makan, akhirnya nggak dia makan, dia dikasihkan ke orang. Maka tidak masalah. Yang, yang penting tidak ada tanda tangan. Bagaimana kakiat supaya kita bisa uh, memiliki ihsan dalam beribadah? Ya, di antara kiatnya adalah kita bisa meng, berupaya untuk menghayati apa yang kita lakukan, gerakan yang kita lakukan dan bacaan yang kita baca. Dan di antara kiatnya adalah ya, sebagaimana yang Nabi katakan, idakum tafisolatika. salatika Fasali salata mawadi'in. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka kerjakanlah sholat sebagaimana sholat orang yang orang yang berpisah. Yaitu sholat perpisahan. Ketika seorang itu menyadari bahasanya dimungkinkan ini adalah sholatnya yang terakhir, ini ya, sholat perpisahan, ya, maka ada peluang besar untuk bisa eh, maksimal mengupayakan ihsan dalam ibadah, contohnya dalam sholat. Bagaimana jika seorang muslim wafat namun belum memiliki sifat ihsan, apakah dia bisa melihat wajah Allah di surga? Semua penghuni surga itu dapat nikmat melihat wajah Allah dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada yang setiap hari, ada yang gambaran setiap hari sering sekali, ada yang dalam sehari berkali-kali dan ada yang Eh, ada yang kurang dari itu. Ini tergantung kedudukannya di surga dan uh, ya, kedudukannya di surga. Sehingga meskipun belum sampai ihsan, maka apakah dia masih bisa melihat wajah Allah di surga? Bisa. Dan perlu diketahui bahasanya ihsan dalam makom musyahadah ya, seakan-akan kau melihat Allah itu artinya melihat sifat Allah bukan melihat zat Allah. Selain ihsan, apalagi syarat agar seorang hamba bisa melihat wajah Allah di surga. Sebatas yang saya ingat, tidak ada ungkapan yang kita baca yang menunjukkan kalau ihsan itu syarat untuk bisa melihat wajah Allah di surga. Ini, ini sepertinya ada sampai ada dua kali yang nanyakan. E, mungkin ada salah paham. Jadi untuk melihat wajah Allah di surga tidak ada syarat harus eh, di dunia level ibadahnya, level ihsan. Tapi syarat untuk bisa melihat wajah Allah di surga adalah ya, menjadi penghuni surga. Semua penghuni surga melihat wajah Allah dengan intensitas yang berbeda-beda. Bagaimanakah aku menyedarkan harta riba apakah itu tertolak? Yang boleh dilakukan adalah membuang harta riba tanpa dengan memberikannya kepada orang yang betul-betul miskin tanpa berniat cari pahala dan bersedekah dengannya. Kalau diniatkan untuk sedekah maka tertolak. Ini, ini maka jika diniatkan untuk sedekah tertolak niatnya harusnya menyingkirkan harta haram. Apa hukum korban pemerkosaan apakah ikut berdosa? jamin tidak. Orang yang dipaksa sehingga dia tidak punya kehendak, tidak bisa melawan, dia tidak berdosa. Apa sajakah yang termasuk dalam lahul kalam? Ini perkataan yang sia-sia, ya perkataan yang tidak ada manfaatnya. Sekedar buang-buang omongan yang tidak perlu. Ya, tidak ada uh, misalnya di antara misalnya pada dasarnya kalimat-kalimat untuk mengakrabkan ini, itu satu hal yang kalimat yang manfaat. Dia bukanlah lahul kalam mengakrabkan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya, kawan dengan kawan. Namun fudul dalam masalah ini, berlebihan dalam masalah ini, nah itu lahul kalam. Hmm, perkataan yang ya, sekedar guyonan namun sudah berlebihan itu lahul kalam. Guyonan yang diperlukan untuk mengakrabkan hubungan ini antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dengan tetangga dan seterusnya. Eh, itu bukanlah hul kalam. Menyapa tetangga meskipun sepertinya sia-sia itu bukan eh, ini, bukanlah hul kalam jika itu membuahkan keakraban. Seorang melihat tetangganya sedang nyuci mobil, kemudian kita komentari, kita sapa, lagi nyuci mobil ya Pak ya. Nah, itu tidak dianggap lahul kalam. Ini, ini udah tahu nyuci mobil kok udah nih. Nyuci mobil ya Pak ya gitu. Ini Tapi ketika itu memiliki faedah manfaat, mendekatkan di antara hati, dan itu secukupnya, itu bukanlah lahul kalam. Tapi kalau guyonan yang sudah sudah tidak hanya sewajarnya namun menjadi hub, namun berlebihan nah itu lahul kalam apa saja contoh dari mukhalafah fi amrin am yang mana hal tersebut wajib ditaati oleh individu ketika negara kemudian ini ada di halaman berapa ya kayaknya pembahasan halaman berapa Ya hal-hal yang kemudian melibatkan masyarakat luas, ya, melibatkan masyarakat luas. Ini bukan urusan-urusan uh, individu. Maka eh, semestinya idealnya pemerintah uh, apa yang jadi putusan pemerintah ketika pemerintah punya putusan dan aturan dalam masalah ini harus ditaati. Halaman berapa? Hmm? Semisal tentang penentuan awal Ramadan itu amrul am. Itu melibatkan karena melibat ini ibadah kolektif, melibatkan banyak orang. Ya, maka semestinya idealnya kemudian uh, ada yang menjadi uh, acuan bersama yaitu Eh, apa yang diambil dan yang diputuskan oleh pemerintah ketika pemerintah itu mengurusi masalah semacam ini. Ada yang sudah ketemu? Mukhalafatul Amr Am di halaman berapa? Hah? 100? 44. Oh, iya. Masalah jemaah. Ya, ketika seorang sudah senantiasa melakukan kebaikan, amalan penduduk surga, namun air hidupnya adalah su'ul khatimah, apakah salah satu penyebabnya karena dosa-dosa tersembunyi yang sering dilakukan? Jawabannya iya. Di antaranya faktor atau di antara faktor utamanya adalah dosa-dosa tersembunyi. Tentang pembahasan menjamu tamu disebutkan bahasanya penduduk kamp desa wajib memberikan diafah sedangkan penduduk kota tidak diwajibkan karena penduduk kota karena di daerah kota mencari kuliner itu mudah. Sehingga apakah diafa yang dimaksudkan di sini lebih afdal jika memberikan jamuan yang dimasak sendiri? Jawabannya ya tidak harus dimasak sendiri, bisa dimasak sendiri, bisa dibelikan. Ya. Itu semua termasuk diafa. Pada beberapa pertemuan yang lalu sempat muncul istilah insting. Pada saat uh, satu pembahasan di kitab ini, apakah ini sama dengan firasat? Bukan. Insting itu seringkali uh, terjemahan uh, eh, uh, Roriza. E, kalau yang dimaksudkan insting terjemahan Roriza, Roriza itu mirip-mirip dengan sesuatu yang uh, alami. Ini sesuatu yang alami ini orang Jawa bilang gawan bayi nah itu goriza. Ada goriza jinsiah, insting seksual. Itu memang bawaan semua orang normal, orang normal punya eh, punya insting seksual. Demikian juga yang lainnya. Bagaimanakah eh, uh, eh, tentang Islam memandang firasat atau perasaan kuat tentang satu hal? Yeah. Maka firasat itu yeah, kata yeah, kata Ibnul Qayyim ada beberapa. Yeah, yeah firasat itu ada beberapa macam. Yang pertama eh, firasat karena sudah eh, terbiasa dengan satu hal. Hmm. Misalnya seorang yang sudah bertahun-tahun jadi pengawas ujian, dia tuh tahu siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Hmm. Itu melihat wajahnya sudah tahu. Hmm itu tahu ini wajah orang nyontek sama cara duduk orang nyontek itu tahu hmm. meskipun dia tidak punya bukti nah. dia tidak punya tidak punya bukti tapi berdasarkan uh, pengalaman yang menggeluti satu hal dia punya virosa nah, maka ada virosa yang didapatkan karena uh, pengalaman pengalaman tajriba ini dan uh, seperti itu contohnya. Orang yang puluhan tahun, tahun-tahun jadi penjaga pengawas ujian. Dia, dia tahu bisa membaca cara duduk itu beda ini cara duduk jujur cara duduk agak jujur ini cara duduk orang yang sangat tidak jujur dia bisa bedakan dia bisa bikin klasifikasi itu cukup dengan membaca cara duduknya saja. Ini Tinggal kalau dia mau buktikan, bisa kemudian dia buktikan. Kalau pas mood membuktikan, ya dia buktikan. nggak mood, ya cuma dilihat saja. Nah, sebenarnya dia bisa baca itu. Ini. Hmm. Atau orang yang sudah pengalaman jadi satpam toko tak bertahun-tahun tuh tahu itu. E, orang yang ngutil atau orang yang ini caranya, cara berjalannya dan sebagainya udah ngerti. Kemudian ada firasah karena takwa ada firasah karena uh, ketakwaan. Ini. Maka sebagaimana Uthman pernah mengomentari orang yang baru saja ini, dia temui dikomentari oleh Utsman ibn Affan, engkau baru saja berbuat maksiat. Maka orangnya, loh kok tahu dari mana? Kemudian orangnya mengatakan dari mana engkau mengetahui hal ini? Hmm. <coughs> maka uh, maka ada firasah yang dimiliki oleh uh, yang faktornya karena ketakwaan sehingga dia punya hal semacam yang terjadi pada Utsman. Apakah ada doa atau kiat khusus untuk menghilangkan kalimat kekufuran yang terlintas di dada? Jawabannya kiatnya adalah dablek, cuek, tidak usah dipikirin. Bagaimanakah hukum menyembelih ikan lele dengan dipukul kepalanya? E, lele nggak perlu disembelih. Nah, karena bangkai ikan e, itu halal. Maka dimatikan saja. Yang penting dia mati cepat matinya, ndak, e, ndak kemudian e, tidak harus kemudian dipotong kepalanya atau apa ndak perlu. Gimana dia mati karena bangkai ikan itu halal. Apa yang harus dilakukan makmum apabila pada saat sholat sir atau pada rakaat 3 dan 4 belum sempat menyelesaikan surat Al-Fatihah Al-Fatihah tetapi imam sudah ruku. Kalau dia bukan masbuk, ikut dari awal, maka makmum ini wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya. Imam ruku, ya dia tetap harus menyelesaikan Al-Fatihahnya yang Al-Fatihah tidak bisa di boleh tidak diselesaikan manakala dia datangnya telat. Datang posisinya imam masih berdiri namun sudah hampir ruku. Nah, ketika itu baru kemudian dapat alhamdulillah sudah Allahu Akbar misalnya. Maka dia bisa tidak menyelesaikan Al-Fatihahnya. jika dapat dari awal ikut dari awal semacam ini rokaat ketiga atau rokaat keempat ya, meskipun imam ruku dia wajib selesaikan al-fatihah ya kewajibannya adalah menyegerakan semestinya ya cuma kurang satu ayat misalnya no, dan uh, segera dia selesaikan kemudian segera menyusul imam Apakah termasuk disyariatkan ketika 10 malam Ramadan memperbanyak sedekah melihat saya Soleh Usaimi sepertinya mengingkari hal tersebut. Iya. Demikian pendapat beliau. Uh, eh, yeah, namun secara umum memperbanyak ibadah di 10 hari, eh, di 10 malam terhadap di bulan uh, Ramadan satu hal yang baik. Apakah lafat mustarak atau mutlak ketika memiliki beberapa makna yang bisa Ditakwil itu diantara penyebab perbedaan fikih. Di antara perbedaan fikih adalah lafat mustarak. Tadi disampaikan karena pada perbedaan kaidah usul usuliyah. Apakah lafat mustarak bisa dimaknai dengan semua maknanya ataukah harus milih salah satu? Nah, nanti akan timbul muncul perbedaan pendapat karena hal ini. apa perbeda, eh, apakah ada perbedaan pendapat tentang menggerakkan bibir saat sholat? Jawabannya ada. Sebagian ulama mensyaratkan tidak tidak sah kalau cuma menggerakkan bibir. Harus ada suara yang terdengar sampai telinganya sendiri. Nih, perbedaannya di situ. Sebagian lagi mencukupkan yang penting sudah ada gerak bibir. Tidak sampai harus ada suara. Karena sering dijumpai ketika sholat, ketika orang sholat sama sekali tidak menggerakkan bibir termasuk takbiratul ihram. Kata penanya sangat banyak dijumpai. Bagaimanakah status sholatnya jika seumur hidupnya tidak paham harus menggerakkan bibir atau lidah? Ghairu ma'zur. Ini, ini ilmu yang fardu ain. Harus dipelajari. Ini fikih sholat harus dipelajari. Apalagi dia tinggal di, di kota banyak Ustad yang bisa eh, menjadi tempat bertanya. Bisa-bisanya seumur hidup eh, sholatnya cuma kebatinan. Berarti dia tidak pernah belajar fikih sholat. Maka itu tidak satu hal yang tidak dimaklumi. Dia berdosa karenanya. Karena tidak mau belajar ilmu yang hukumnya fardu ain, ilmu untuk mensahkan sholatnya. Eh, cara bertobat untuk melakukan dari bid'ah Ya, cara bertobatnya sama dengan dosa yang lainnya itu menyesal, tidak uh, berjanji untuk tidak mengulangi, ya, menyesal betul-betul sungguh-sungguh menyesal. Apakah boleh menerima jamuan dari orang non uh, orang kafir dari acara kemusikan mereka? Ya, apa maksudnya ini perlu kemudian didetailkan. Kalau yang dimaksudkan adalah hari raya, maka hadiah dari hari rayanya non-muslim itu jika berupa sembelihan tidak boleh diterima, tidak boleh dimakan. Eh, atau kemudian acara kemusikan ini acara mereka semacam acara sesaji. Eh, kemudian ada daging yang eh, disembelih untuk selain Allah, kemudian dagingnya dimakan bersama dan dibagi-bagikan. Ini juga daging yang tidak boleh dimakan.